Jika orang bermimpi bertemu Nabi SAW, tapi setelah bangun dipikir lagi, kok Rasulullah cuma kayak gitu? Apakah itu benar Rasulullah? Kan setan tidak bisa nyerupai. Benar. Kalau ada orang bermimpi dalam mimpi ya ketemu Rasulullah. Kemudian setia sadar, kok kurang ganteng tidak seperti yang saya dengar? Itu adalah benar Rasulullah. Dan itu menunjukkan kekurangan hati kita. Berarti Anda belum kenal benar Rasulullah. Sehingga ditampakkan seperti itu. Jadi perlu kita nambah kecintaan kepada Nabi. Karena fa inna syaitana la tamatsalu bi, setan tidak akan menjelma jadi nabi. Ada seorang bertemu Rasulullah tapi pincang. Itu adalah cerminmu sendiri. Artinya apa? Rasulullah tampak pincang karena apa? Engkau masih sedikit menganggap pincang Rasulullah. Kurang serius di dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu ditingkatkan hingga sampai Anda bertemu Rasulullah sangat sempurna. Tapi bisa bertemu saja sudah alhamdulillah luar biasa. Ibn Madfar itu Rasulullah luar biasa. Kadang Rasulullah ditemui dalam bentuk seperti orang yang pernah dikenalnya. Bisa seperti itu, mungkin. Akan tapi bukan. Bukan berarti orang yang dikenal Rasul, akan tapi ini mengingatkan. Kalau belum sempurna, arti hatimu yang belum sempurna memandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap bermimpi ketemu Rasul adalah sebuah kemuliaan yang tiada tandingannya.